Siap. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika kita punya masa lalu yang tidak baik, terus apa perlu kita ceritakan masa lalu itu kepada calon suami kita, calon pasangan kita? Dah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh dongeng jawabnya ke dongeng. Ustaz, pertanyaannya sederhana. Jika kita punya masa lalu yang tidak baik, apa perlu kita berterus terang tentang masa lalu kita kepada calon pasangan kita, suami atau istri kita? Apakah itu baik, tambah tidak baik? Dongeng ke, sok jujur. Rumah tangga ngeslila, nunges rumah tangga, kamu iya nuncan. Sini nih jeng si Aki ngobrol. Nih itu umur ngeskolotnya. Aki tesian maut isu, Aki teh rumasa mun ini eueuh teh sok nyieun dosa atau mun aki ulin kalau teh sok nyieun dosa. Naon dosa aki teh? Bayan ini tong ngambeknya dengan sekolah banyak pas yawe nyasok we. Dosa aki teh zina. Naon buktina aki sok zina? Aki teh mata mentah murah teh aya buktina setiap aki zina aki sok nyimpen muncang di keler, Sabaraha kali itu, we nini. Puncang nanti ada 8 berarti ada 8 kali. Sini ini teh sugan ngambek. Nah ini teh ngambek bager. Namun aki nyen salah dan ini ge jelema nyen salah. Ini ge mineng nyen maksiat. Naon buktina? Setiap kali ini nyen maksiat sok ngeleran kacang hejo. Ternyata leuwih loba sakeler. <laughs> Iya. Allah teh nutupan aurat urang malah sok ngadoa kalau Allah masur aurat wa amin rauat ya Allah tutupan aurat abi enggus nu ditutupan ku Allah maka cinta itu menerima apa adanya lain ada apanya jeung adanya apa enggus tong sok dibuka-buka sok jujur ke jadi ilfil ngeses sakanyaho maneh matak kamu mencintai aku apa adanya jangan ada apanya mengungkit masa lalu tidak menyelesaikan masalah jeung naon untungna tuh deh Enggak saya ceritanya ke depan. Nu lalu mah kubur hidup-hidup. Teteh pengen tahu masa depan teteh seperti apa? Sok beremkan lu detik. Buka pan. Nah, apa yang pertama dilihat itulah masa depan anda. Ges nggak ges Ya. Bermanja-manjalah dengan Allah. Allah punya masa depan, maka mun salat tingali tempat sujud tingali mah tempat balik reka mana gaya menang ke sholat tingali ka tukang eh tong ngobrol wae nya eueuh kan dina salat jawaban KB maka bermanja dengan Allah itu wasta'inu bisobri inna halaka birotun ila alal berat bermanja dengan Allah itu ngangkat lengan wae berat keciri masalah berat tina takbirna we ningali jelema masalah berat mah masalah hampang mah Allahu Akbar tapi meninggali makmum masalahnya berat. Allah berat ngangkat lengan wae berat aslina matak berat salat lakabiratun illa alal khasiin siapa mereka yang husu kesimpulannya alladzina yadhununa annahum mulaku rabbihim mereka yang khusyuk adalah yang merasa dengan sholatnya itu meeting yang Allah sedang berhadapan dengan Allah nggak ada hal untuk yang lain bermanja-manja dengan Allah. Ila alal khasiin alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Semua akan pulang ya Allah. Ingin masalahnya diselesaikan? Bermanja-manjalah dengan Allah. doa nu mana tuh Ustaz? Hasbi Allah annahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim atau nu paling simpel lah hasbunallah wa ni'mal ni'mal maula wa ni'man Allahumma yasir wala tanggening harapan rabbi srohli sodri wa yasirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu nu paling indah bermanja-manja dengan Allah manu tadi ya Allah peluk aku Ya Allah, aku ingin bermanja-manja denganmu. Ya Allah, izinkan aku dipelukmu. Ya Allah, aku merindukanmu. Ya Allah, ajaibkan hidupku. Mulai malam ini. Bagi yang ingin mendapatkan cinta makhluk, dapatkan cinta Allah dulu. Nanti Allah cinta cinta-cinta itu kepada kita. Karena kita sudah mendapatkan cintanya. Setuju? Berniat ya nanti malam kiamulail ya sok niatan 30 hari jangan putus nanti ngariung deh beda cerita Ustaz aku mah nggak pengen nanya mau cerita tentang tema bermanja dengan Allah ternyata faktanya benar saya pengen pertemuan berikutnya kasusnya seperti itu benar naon saya sudah kembali damai dengan yang Allah ya nges ya berarti nges ikhlas kan ya sudah bu ya sok doakan sing untuk raut seuyunannya tapi kalau paket rok itu tong pasewai ya non air eh, curhat di nyangke diantar di monggernya kan kudu narima nu itu si teteh nanya ulah silih cakar ya. ah nggak doa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir tafsirna di lagu maherjen bermanja dengan Allah mah ketika Kau tak sanggup melangkah Hilang arah Tanpa dalam kesendirian Poding kewe lah Kulu ada astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh